Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya, kita iya. sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan dunia. Laku aku anak cek ngono Lho kula niku bolak-balik lho ngeneng bojo nganti rong dina to Tapi anggere piyambake mun salat utawi terus terus Anu nangis. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud yang jenengan? Cek sombong ya. Saya dengan Hasan itu anak saya, kadang kalau gelo beberapa orang, kadang ini ya pengen tapi bareng orang sujud. Gusti cek anggu ya, kalau wong kok ngeneng wong sujud. Kulo saja ini bolak balik pengen sampean, <laughs> tapi nak enak sama amal, dia sudah sujud. Wong kok ngeneng wong sujud, mau sujudin dia ya lo orang roh tapi wong luar biasa wong sujud pangeran sih pangeran wae ngelem wong sujud tarohum rukaan sujud wong pangeran ngapresiasi wong sujud Ora ana ning Quran apresiasi wong sing aktif ning pemilu ora ana. Pokoke melok gak golput ngene cukup ora usah aktif-aktif banget. Kalau dene dia dilurani lha bu komunikasi nang jurkam-jurkam. Dia milih presiden sapa mbok cocoki kowe wani tanggung jawab ngarepe pengoran yo ya wis Bayangannya tanggung jawab ning ngarepe pangeran maksud ben takokane takok pangeran. Di mana tahtaru hada walam tahtar hada. Terus dia jawab begini. Di anahu kada. Kada kada bahmu pangeran akan bodoh ni. Kali-kali film pangeran tuh senangnya kok anut berita nih. Anut pangeran. Hukumnya pangeran. Tak ini malah Jadi ini harus kita latih. Sehingga saya berkali-kali matur pun ke ulama-ulama. Kowe nak alim tafsir tenang. kowe cuma sinau tafsir, sinau Kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir gak kata ini. Kenapa Yahya yang Abdullah dikatakan oleh Allah Sayyid? Kan gak masuk akal, no? Karena Said maknanya tuan, tuan itu gak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah, kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu berarti namanya tidak tuan tapi budak. Jadi gue dunia pemeran Susana yang film budak setan. nih gue yo kalah beda boh. Setan. Lo sering ndelok film budak setan. Gue wiling-wilingan. Nah, kelakuan gue corak ketok yang ini. Sofyan Asauri jadi wali ruang samu terus sering wiridan dan biasa deh. Sofyan Asauri seneng ngaji kados kula seneng ngaji. Dia ini jadi wali gara-gara nak duhur kan misalnya jam rolas. Dia ini setengah rolas tentang gol. Misalnya asar jam telu ya dia ini jam telu kurang lima menit tentang gol. Dia 40 tahun belum pernah datang ke masjid sebelum ada, Pasti sebelum ada. Tidak koi. Ya ini yang mepet aja pas kan ini wong alim. Wong alim udah kasih sekarang kulah rakwat dan suwi suwi itu mesti kita jamin. Kita tahu ya, kenapa anda begitu? Aku itu izin ke pangeran. Lah aku nukal abdis Kau budak sing elek. Marane tadi diceluk. Lu kira nemen elek, aku budak sing buyute elek. Misalnya aku, misalnya aku jadi cah mebah Mbah terus ngerti nak jam 8 misalnya Yayu yo no kopi misalnya. Terus Rono tetap aja ngenteni diceluk, ha no kopi lagi. Nah orang ya suara. Iku celek tak capek. Gak jawab kan? Celek. Wes ngerti nak yang ngono pangeran manggil kaya ala sholat, tetep ae ngenteni lho. Lah ya jare semen asore ah, to nah, aku iku mau dadi budak saya. Moro wae kok ngenteni diceluk. Nah budak sing apik setembe ngono, Paham? Iku iso dadi wali. tau kok mikir ngono. Mergo ora wali. <laughs> Dadi wong ora wali kan dalah mikir ngono. Esok ya mulai yo. Ya. Wani. Tapi tak jamin tetap rawali, mergo gak inisiatif dhewe. Kok <laughs> iso tiru-tiru apa? Iku cara wali kopi paste, iku ya ora abot dadi wali ya. Wali kawin. kan kebaikannya itu tidak dengan idenya apa? Tidak dari idenya sendiri. Lalu ya lumayan lah, mantas sebab komen bawa minum. Senarai sewali, saya beko koyok. Gaya-gayaan lah, lumayan. Jadi Sufyan Asawri itu memahami perintah Allah sampai gitu. Makanya tidak ada orang salim Sufyan Asawri. Sampai semua ulama sepakat sepakatnya madhab itu ada lima. Menambahkan Sufyan Asawri masyur itu di kitab kita. Coba karena dia tidak punya murid-murid yang membukukan madhabnya sehingga mundaris apa hilang. Tapi populer dia nggak bisa tertutupi oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Sama ngaji eh ya ngaji kita apa saja sering ada kata sekolah Sufyan apa? Asawri. Dia juga gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dengan Imam Malik aja senior Sofyan Sauri masyur. Gitu. Imam Syafi'i sampai salim itu ya termasuk barokahnya ngaji Sudarso. Tapi dia e, kebetulan enggak, nasibnya kurang baik. supaya aku lah di murid kue kue, itu murid guru apa? murid itu gak dokumentasi apa? Nah, gue dokumentasi kan mergo ngerekam yakin lalinan terus ngerekam apa <laughs> Jadi dokumen niat niatmu itu mergo yakin lalinan. Karena di seorang murid gue salim, jadi ngerekam itu tinggal tatuin apa? Imam Syafi'i kan di murid papat. Aku udah di Imam Syafi'i nang roh Syafi'i. Ya jenenge Muzani, sing kau jadel entah itu kau Muzani Robi ya, terus Muzani Robi Buaiti. Terus nah, terus wonten murid sing zaman riyen Ahmad bin Hambal, tapi ini buatan eh, buatan buatan terhitung. dong, eh, karena akhirnya Ahmad bin Hambal itu mustaqil eh, punya madzhab apa? Disebut madzhab nopo? Hambali. Uh, itu kalau Imam Syafi'i ngaji itu ditulis sama Imam Muzani, Imam Buwedi, Imam Robi. Sehingga kalau ulama setelah itu mengutip madhab Syafi'i itu redaksinya kola fil Buwedi Buaiti itu nama orang. Tapi kalau mengutip madhab Syafi'i itu kola fil buaiti. Karena Imam Syafi'i ngendikan yang mendokumen Buwedi, Sehingga disebut kola fil buaiti. Dan Imam Syafi'i nak ngendikan itu ya aneh. pengalim itu ya aneh. Jadi kadang sesuatu yang serius itu <laughs> ngendikan itu la baksa bihi la arobi baksa boh aku raro ya ora apa muridnya itu debat maksudnya rapopo itu piye cara kowe nak ngomong kan gak debat kan gak paham jadi ra debat jadi ra paham ya baru kamari orang debat jadi misalnya Mas Sapi ditakoki jadi kayak misalnya jadi Imam Muzani tak takut Imam Sapi ngendikan ini kisah nyata eh uh, sing darani najis kuwi Misalnya taek kan najis ya, uyo, Kemudian misalnya ono apem tak jajan kena uyo itu najis berapa? Mutan najis. Itu yakin. Yakin. Nah, itu definisi apa hukumnya pangeran? saya itu murah muridnya itu bingung. Kalau <laughs> sih muni definisi bang <laughs> kita murid muni mboten hukumnya pangeran. Ternyata Imam Syafi'i bener kok. Ora bener gue cung gue kuwe pangeran orang definisi. Pangeran gue definisi no. Tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu itu paham. Nah, kan gak paham. Mereka ya orang alim. Jadi orang alim itu ra iso diarep-arep paham ya. Maksudnya ngeten, rungokno, awas. Engko bari iki insyaallah lumayan. ya rungokno ya, Mas. Misalnya gue dua kertas, kena Uya Mustafa, masih Mustafa kusuklah lah, najis gak? Najis atau oh, mutanajis. Mutanajis artinya iso disuceni. Sepakat ya? Iku hukum definisi fakir apa hukumnya pengirang? Definisi fakir ya, berarti kira rapati wali. Cara Imam Syafi'i gak cung, iku hukumnya pengirang. Ya muridnya semua definisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan anggar barang suci kena najis jenenge mutanajis. Mestinya itu kan jadi kaidah. Jadi apa? Imam Syafi'i gak jelas. Ya Orang ngono, dong gue kurang tau mikir, ya Orang ngono. Berarti gue yang najis. Paket murid. gue ya kok sakit. Menungso Pak Mustofa ini, Kau apa aja? Mani ya. Mani gue lewati jalan yang to. Ayo coba. Lewat. Berarti mani gue najis tak suci? <laughs> Iya, ya terus mulai. Lah nak pancen definisi itu masif mani yo najis. Barang mutan najis raiso, so, mau campur. Berarti Mustafa itu kombinasi mani dan baul. Buyok. <laughs> Iya. Oh, nah, padahal mani hukumnya suci. Oh, nak ngono suci ben hukumnya pangeran. Cuma ono definisi umum angger kena najis so melok najis. Kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya koyo mani, koyo dok pitik. Misalnya Pak Hudi ono dok pitik dicekel. Wajib ijek gak nape sholat, ya wajib ijek. Padahal lu jelas mesti doke lu keluar kok dubur. Berarti ngelewati jalannya telek. Lu orang tau ngaji fikih kok. Jadi kulo niku iso ngaji ngeten iki baru kae sinau fikih. Kulo sinau fikih mulai kitab. Nganti saat niki kulo jek mulai salam taufik. Kulo hatam takrim selalu jumlahnya. Jadi kalau bisa ucapan sulam taufik, rencana kalau pasangan kalau mau mau sulam sapi nabu, pokoknya kalau ngaji fakir terus nanti. Kalau bahaya kan, nek serana ngaji fakir bahaya. Kemudian pengajian kok tambah bahaya, mau uang terkau pengajian swargo, delok wajah kiai. Ya, misalnya wajah kiai, raro suci, raro halal, raro haram, sampai biye. Bro, itu <laughs> tetap roh halal apa?